Allah alam bisawab. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. <clears throat> Memang masanya khilaf di antara para ulama kita ada yang menyatakan sebelas itu adalah batasan ada yang menyatakan bukan batasan sehingga lebih oleh lebih dari sebelas tapi yang jelas yang kita sama insya Allah di antara kita semua kita yakini وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم yang bimbingan tuntunan yang terbaik adalah bimbingan yang tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibunda kita Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan "Ma kana yazidu Rasulullah sallam fi Ramadan wala fi ghair Ramadan min ihda asrah rakaat tidak pernah Rasulullah sallam di Ramadan atau selain Ramadan menambah lebih dari 11 rakaat. Iya, walaupun ada hilaf tapi kalau kita misalnya sepakat ya khairul haji haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik kita bimbingan beliau, amaran beliau dan kata ibunda kita beliau tidak pernah melakukan lebih dari 11 di Ramadan ataupun selain Ramadan. Wallahu alam